ada pertanyaan belum ditutup? Hmm. Arisan itu ya dengan undian seperti itu. Ini banyak dari para ulama menganggap sebagai tasabuh menyerupai perbuatan-perbuatan apa e, kaum jahiliyah karena arisan dalam hal melakukan ibadah arisan korban arisan haji arisan apa lagi ya nah nah ini ini apa tasabut di samping juga arisan-arisan seperti itu ada unsur tasyabuh dengan judi karena itu disertakan pula harga benda kita ya nah jadi dalam hal ibadah itu betul-betul kita uh, tidak karena dipaksa oleh lingkungan tapi betul-betul karena dorongan hati. Jadi karena kita ini kalah arisan terus e, menang arisan terus ibadah. Kalau kalah arisan yang nggak ibadah, maka yang demikian ini apa e, khawatirnya malah nggak dapat pahala karena ada unsur tasyabuh tadi menyerupai ya nah, baik jelas ya Allah alam